akhir abad keempat hidup di abad kelima setelah beliau membawakan perkataan para imam yang menjelaskan tentang ketinggian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul hadis fi hadha zaman afdal min sa'iri anwa' at-tatawwu lebih utama dari segala macam amal tatawu amal sunat kenapa liajli durusis sunan karena telah hilangnya sunnah wa dan telah kumuhnya kumul kumuh dari bahasa Arab asalnya kumul orang kita nggak bisa ngucapin kumul kumuh kumuh tahu kumuh kan kotor sunnah telah bercampur dengan berbagai macam kekotoran wa zuhuril bidah dan telah nampaknya berbagai macam bidah wa isti'la'i ahliha dan ahli bid'ah menjadi tinggi menguasai oleh kerana itu Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang hidup sepuluh abad yang lalu mengatakan lebih utama dari seluruh amalan sunnah untuk apa tegaknya sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hidupnya sunnah hancurnya bidah rendahnya ahli bidah dan seterusnya dan hidupnya ajaran Islam sehingga kaum muslimin paham tentang Islam Coba bayangkan Sedikit sekali telinga kaum muslimin khusus dari negeri ini mendengar hadis Rasulullah SAW yang termaktub di Bukhari, Muslim dan lain-lain bahwa beliau melarang membunuh orang kafir muahad yang ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Bahkan beliau mengancam tidak masuk jannah orang yang membunuh orang kafir mu'ahad. Telinga-telinga kaum muslimin jarang mendengar hadis ini. Karena kenapa? Mereka jauh dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum Islam bahwa orang-orang kafir, orang-orang asing yang datang ke negeri-negeri kaum muslimin termasuk ke negeri kita yang mereka ada ikatan perjanjian yang mereka telah diizinkan oleh pemerintah kaum muslimin untuk datang ke negeri-negeri kaum muslimin tidak boleh diganggu kehormatannya pertama tidak boleh dirampas hartanya tidak boleh ditumpahkan darahnya itu orang kafir dilarang karena akan merusak Islam dan kaum muslimin. Dari mana kita mengetahuinya? Dari hadis. Barang siapa yang membunuh muahad, kafir muahad, layak jannah, tidak akan masuk surga kalau dia menghalalkannya. Lihat. Demikian tingginya jalan Islam. Jarang didengar oleh telinga kaum muslimin yang menjelaskan bahwa Islam memberikan kemaslahatan oleh karena itu sepanjang sejarah umat Islam khususnya di zaman para sahabat maka Islam memberikan kemaslahatan, keselamatan bagi umat manusia. Begitulah perkataan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Bagaimana kalau beliau hidup pada zaman kita sekarang ini? Itu sepuluh abad yang lalu beliau mengucapkan demikian. Bahkan yang sebelum beliau Al-Imam Ibn Hibban Mengatakan perkataan yang sama Tidak ada yang lebih wajib dipelajari pada zaman kita Kecuali hadis Karena hadisnya akan menjelaskan Al-Quran Sehingga kaum muslimin mempunyai pemahaman yang benar terhadap Al-Quran Terhadap Islam Tidak salah paham Apalagi sampai tersesat Tentunya hadis yang dimaksud di sini adalah hadis-hadis yang sahih Hadis-hadis yang telah sah Saya ulang perkataan saya di awal. Di dalam hadis terdapat segala sesuatu Ada apa di dalam hadis? Ada apa? Hah? Ada apa di dalam hadis? Apa saja ada? Apa saja? Apa? Yang kencang anak muda. Semuanya apa? Sebutkan. Sama Antum taklid Tutup bukunya Tutup Dengarkan sini Dari tadi dia nyatet-nyatet nggak tahu apa yang ditulis Tutup Antum bukan Imam Daruqutni Al-Imam Daruqutni Dia catat biasa kalau duduk di majelis Itu dia mencatat para Dia simak Apalagi sekarang kita sudah ada rekaman Nanti Kalau antum belum terbiasa Bukan talib Banyak salah Sahih Lima Abdul Qutni duduk di depan imam Catat, kata kawannya Itu rencana nyata, dengarkan imam Saya apa? dicatat sana dengar Matanya ke sini, telinganya ke sana Luar biasa Coba ulang, ulang persis dari A sampai Z Amirul Mu'minin fil hadis Al-Imam Apa? Hah? Iya. Apa? Ada apa dalam hadis? Tadi saya sebutkan syariat Islam. Semua syariat Islam. Syariat Islam adalah ketetapan-ketetapan Allah. Jadi yang namanya syariat Islam tidak terbatas di dalam hukum-hukum tertentu, tapi semuanya syariat. Karena itu Al-Imam Al-Ajurri muridnya Imam Abu Daud menulis kitab dengan judul apa? Kitab Syariah. Pembicaraannya mengenai apa? Akidah. Pembicaraannya mengenai aqidah, Tauhidullah dikatakan syariah. Jadi syariah tidak terbatas kepada fikih semata. Menyeluruh apa saja. Muamalah pinter. Muamalah itu apa? Iya sehari-hari itu banyak. Sholat sehari-hari. Makan minum muamalah. Makan minum muamalah. Betul makan minum muamalah? Salah. Salah. Ah? Dagang. Antum nanya dia. Enggak. Iya, jangan iya. kasih tahu, nggak boleh nyontek. Kebiasaan para mahasiswa nih, mahasiswa, mahasiswa, pelajar setelah SMA, SMA, lulus SMA, mahasiswa, Ay, jangan nyontek, nggak boleh nyontek ya, boleh nyontek. Bagus ini adik-adik pelajar di depan, bagus nggak begitu belajar. Satu keutamaan, satu kebahagiaan bagi seorang.